Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Jawablah, rumah. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah kenumang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Adi Tawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Canda Birawa. Dalam seri ke-643 ini, dengan para pemain, Kenevin sebagai Kiai Jayeng, Morgan Mario dan Amrizal sebagai penduduk dan Asdi Suhastra pengantar cerita. penasaran, ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Kiai Jaeng. Dari raut wajahnya, nampak sekali Kiai Jaeng resah gelisah, seperti sedang menyangga sebuah beban yang berat luar biasa. Matanya memandang aliran sungai kecil yang airnya gemercik beriak, menjadi tempat beberapa ekor ikan yang berenang dengan bebasnya. Thank you. Rizky mati telan lahar saja? Kamu memikirkan apa? Ada yang aku pikirkan. Ayolah, ceritakan padaku. Biasanya kau tidak pernah menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ini kan sahabat dekatmu. Hmm? Tidak, aku tidak mungkin bercerita. Aku tidak bisa melakukannya. Eh, aku ini sahabatmu. Biasanya apapun kau ceritakan padaku. Aku pun juga. Jika ada sesuatu dalam pikiranku, aku bercerita kepadamu. Tapi sekarang kok tampak aneh? Ada apa? Tidak mungkin aku bercerita. Ayo, berceritalah. Aku tidak akan memanjangkannya kepada siapapun. Jangan. Ah, kamu ini. Maafkan aku. Untuk yang satu ini, aku tidak bisa bercerita. Ah, jika kau cemas, aku akan bercerita kepada orang lain. Aku bersumpah, aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Bahkan kepada istriku, aku tidak akan bercerita. Bagaimana? Bagaimana? Kamu masih merasa ragu-ragu? Baiklah, aku akan bersumpah. Demi... Ah, kamu ini. Nah, berceritalah. Aku mengetahui sesuatu yang luar biasa. Hal yang selama ini menjadi pembicaraan kita. Juga pembicaraan semua penduduk di sekitar Padang Karautan. Loh, tentang apa? Ingat, kamu harus berjanji kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Iya, aku berjanji. Aku tidak akan menceritakan kepada orang lain. Suara mengaum dari padang karautan yang menggegar bagai seekor singa itu ternyata Sri Baginda. Eh, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Uh, tetapi ingat, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Uh, Baginda? Iya. Aneh. eh, kau tentu sedang mengigau ya? Hah? Kau sedang melamun, mengangan-angankan sesuatu. Dan kau mencoba mengubah seolah benar-benar terjadi seperti yang kau angankan itu. Ya, aku masih waras. Aku belum gila. Dengar, baru saja tadi datang ke rumahku seorang Brahmana bernama Logawe. Brahmana Logawe itu kemudian berbicara dengan kisah anak peraji gading yang dalam beberapa hari ini meminta bantuan kepada istriku untuk menyiapkan rangsum setiap hari. Nah, dari pembicaraan mereka itulah aku mengetahui siapa sebenarnya suara singa yang mengaum itu. menceritakan kepada sahabatnya tentang apa yang diketahuinya. Sahabatnya itu semula kurang begitu mempercayainya, namun akhirnya dia percaya juga. Manakala cerita Kiai Cheng itu berakhir, tatapan keduanya menerawang ke arah padang karautan. itulah ceritanya. kamu masih belum percaya? Ah, aku percaya. Iya, sekarang aku percaya. Nah, itulah yang membuat kepalaku seperti terlampau berat menyangganya. Aku orang biasa. Aku hanya penduduk sekitar karautan ini. Tiba-tiba aku mengetahui sebuah rahasia yang sedemikian besar dan pentingnya itu. Ya, ya, ya, ya. Aku mengerti. Lalu, apa sebenarnya yang dikendaki oleh Sri Baginda dengan apa yang dilakukannya itu. Mengapa dia harus mengaum seperti seekor singa? Eh, mengapa dipilih adalah padang karautan ini? Mengapa tidak di tengah hutan yang mengerikan? Padang karautan, meski hanya padang ilalang, akan tetapi lebih mengerikan dari hutan lebat macam apapun. Ah, aku menjadi lebih penasaran dari kamu. Ingat, kamu tidak boleh menceritakan kepada orang lain apa yang kita ketahui ini sangat rahasia. Ngerti? sedikit lebih siang lagi, mereka kemudian berpisah karena Kiai Jayeng pulang ke rumah. Tetapi ternyata kegelisahan Kiai Jayeng itu menular pula pada sahabatnya itu. Di sebuah gardu di sudut jalan, orang itu termangu. kau lakukan di sini? Ini siang hari, mengapa kau berada di gardu? Eh, bawa apa kau itu? Nangka. Bagus, aku suka. Mana, kita makan. Ah, kau ini kalau ada makanan... Ya, kebetulan sekali. Perutku belum kemasukan apa-apa. Ada apa toh? Hah? Sepagi ini kau sudah melamun di sini. Apa yang kau pikirkan? Hah? Ah. aku tidak berminat bercerita kepadamu. Lah, Kok ini? Ada apa tak? Ayo, ceritalah. Kau bertengkar dengan calon istrimu itu ya? Enggak. Oh, lalu soal apa? Ah, soal apa? Ayo, berceritalah. Ah, kali ini jangan. Aku tidak bisa menceritakan apa-apa. Nah, kenapa? Ah, Kang Jayang yang menceritakan rahasia itu. Menyumpahku untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kang Jayang? Iya. Ah, Kau membuatku semakin penasaran saja. Ayo katakan. Jangan berhasil seperti itu. Jayan yang Hah? Ah, tidak. Aku tidak akan bercerita. Ah, kau ini masa begitu saja tidak mau bercerita? Kalau memang Jaya menyumpahmu, aku juga bersumpah. Aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Aku berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun. Hei, aku tidak mempersoalkan kau. Kalau aku menceritakan kepadamu, aku telah melanggar sumpah itu. Alah, sumpah itu soal kecil. Kau ini siapa? Hah? Kau ini orang kecil. Coro ibaratnya. Yang batara di langit sana tidak akan sempat memikirkan sumpahmu. Ah, ayolah, ceritakan kepadaku soal apa? Hah? Oh, suara yang mengaum itu. Oh, kenapa? Oh, suara yang mengaum itu ternyata Seorang raja yang bertapa. Raja? Raja Singasari, junjungan kita. Ah, benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Kinda sedang melakukan tapa berata itu telah menjalar dari mulut ke mulut hingga tidak berapa lama kemudian segenap penduduk yang tersebar di sebelah barat padang karautan itu telah mengetahuinya. Bahkan kemudian Kiai Jaeng terkejut ketika seseorang menemuinya. Seseorang itu ternyata adalah penduduk yang dikenalnya. Gimana kamu Haji? Baru saja menderes legen Kang. Biasanya sore kamu baru pulang. Ada sesuatu yang menghentikan pekerjaanku Kang. Loh, ada apa? Aku akan bercerita sesuatu. Akan tetapi kau harus berjanji kepadaku. Berjanji apa? Kau tidak akan menceritakan kepada siapapun. Bersumpahlah Kang. Ya baiklah, aku bersumpah. Sri Baginda bertapa di padang karautan Kang. Kau terkejut bukan? Ingat, kau harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Siapa yang bercerita tentang hal itu kepadamu? Aku tidak bisa bercerita. Aku harus menjaga namanya. Kau tidak percaya? Kamu harus menyebut siapa yang bercerita tentang itu kepadamu. Aku tidak bisa bercerita. Eh, apa kepentinganmu? Mulut rusak. Sudah diberitahu jangan bercerita pada orang lain, ternyata bercerita juga. Sambar gledek. Kau mengumpatiku? Menurut yang kamu dengar, apa yang dilakukan Baginda di padang karautan itu? Katanya, Sri Baginda bertapa. Akan membangun istana di padang karautan itu. Dengan menggunakan pasukan jin. Sebuah cerita yang berkembang. Gila. Gila. rahasia. Kehadiran Sri Baginda yang sedang melakukan tapa berata itu telah menjalar tidak tercegah dibicarakan siapapun. Dengan langkah lebar, Kiai Jaeng menemui sahabatnya yang dianggapnya bermulut panjang itu. Dan tanpa berbicara lebih dulu, pakaian lelaki itu dicengkramnya. rasakan ini. Aduh, eh, eh, eh, apa yang kau lakukan ini? Harusnya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang telah kau perbuat? Huh? Kamu gila. Kamu sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia itu. Tetapi mengapa kamu ceritakan pada orang lain? Semua orang sekarang sudah tahu dengan apa yang terjadi. Ah, mengapa kamu tidak bisa menjaga mulutmu? Hmm? Sahabat Kiai Cheng itu masih telentang setelah dihajar rahangnya. Seperti darah meleleh dari sudut bibirnya. Dia memandang kepada Kiai Cheng dengan tatapan sedikit takut dan rasa bersalah. Tertatih-tatih dia berusaha bangkit sambil membasuh darah yang meleleh di sudut bibirnya. Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. penaripnya itu tidak bisa menyimpan rahasia. Kehadiran Sri Baginda yang sedang melakukan tapa berata telah menjalar tidak tercegah dibicarakan siapapun. Dengan langkah lebar, Kiai Jayang menemui sahabatnya yang dianggapnya bermulut lancang itu. Dan tanpa berbicara lebih dulu, pakaian lelaki itu dicengkramnya. lakukan ini. Rasakan ini. Eh, apa yang kau lakukan ini? Eh? Harusnya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang telah kamu perbuat, ha? Kamu gila. Kamu sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia itu. Tetapi, mengapa kamu ceritakan pada orang lain? Semua orang sekarang sudah tahu dengan apa yang terjadi. Mengapa kamu tidak bisa menjaga mulutmu? Ha? Eh, eh, aku, aku tidak bercerita kepada siapapun. Bohong. Aku hanya bercerita kepadamu. Aku tidak bercerita kepada orang lain. Hanya kamu yang mendengar cerita itu dari mulutku. Kalau sekarang semua orang di padukuhan sebelah barat Karutan mengetahui, kamu yang membocorkan rahasia itu. Kamu benar-benar setan. Kamu tak bersumpah, kamu akan dikutuk oleh dewa. Kamu akan disambar petir, tahu? Uh, eh, uh, eh, uh, eh. Ayo, kamu tidak mau mengaku. Uh, aku, aku mengaku salah. Matamu. Uh, maafkan aku. Maafkan aku, Kang Jayeng. Kamu pikir kalau kamu sudah minta maaf seperti itu akan mengembalikan keadaan? Yang bertapa di padang karautan itu seorang raja. Beliau tidak ingin apa yang dilakukannya itu sampai diketahui oleh orang banyak. Jika Sri Baginda itu mengetahui, akulah sumber yang telah mengobrol cerita itu. Aku akan dibunuhnya. Bahkan segenap penduduk di tepian karautan ini akan ditumpas tahu. menahan geram. Dia benar-benar marah, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah terlanjur. Tanpa berkata apa-apa, Kiai Jeng kemudian berbalik dan dengan langkah lebar dia pulang. Sahabatnya yang baru saja dihajarnya itu mengelus-elus dagunya yang terasa memar dan berdarah. Dan dengan tertatih-tatih, dia berdiri dan melangkah. Sebuah kemarahan telah menjalar pula di dalam dadanya. apaan ini? Kamu benar-benar gila. Kamu tidak menepati janjimu. Janji apa? Eh, kamu berjanji, kamu telah bersumpah tidak akan bercerita pada siapapun. Kamu pasti membocorkan rahasia itu. Sekarang semua orang tahu. Gila kamu. Aku tidak menceritakan pada siapapun. Eh, jangan mungkir. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ah. Aku hanya bercerita kepadamu. Dan akibatnya semua orang tahu. Aku tidak bercerita pada siapapun. Aku hanya bercerita pada istriku. Kalau begitu, apa istrimu perlu diajar mulutnya? Gila, kau akan melakukan itu. Rasakan ini. Aduh. Gila, kau menjatuh Aduh, mulutmu terlampau panjang. Ya. Aduh. terus merambat. Matahari yang bersinar terang seolah menjadi saksi atas pembicaraan hangat yang terjadi di antara penduduk di sisi barat Padang Karautan. Menjadi saksi pula kegelisahan Kiai Jaeng dan istrinya. Sementara itu, di sudut lain dari Padang Karautan, Brahmana Loh Gawe duduk termangu di atas sepongkah batu. Pikiran Brahmana itu menjelajah ke segenap sudut. Namun pikirannya menerawang melayang-layang dia ingat pada apa yang dikatakan Wong Panampas masa silam yang aneh adalah sebuah peristiwa yang sulit dimengerti. Ken Arok, Sri Maharaja Singasari mempunyai latar belakang seperti itu. Kelikan matahari yang mengguyurkan sinarnya ke sekujur tubuhnya. Sang surya yang terang benderang itu terus beranjak, semakin tinggi dan kemudian bergeser doyong ke arah barat. Hingga kemudian senja merambat menuju ke arah datangnya malam. Brahmana Loh Gawe terkejut ketika menebarkan pandangan matanya ke arah barat. Ah, obor. Banyak sekali obor. Siapa yang menyalakan obor itu? bergegas mendekati tempat itu. Ditemuinya Kiai Jaeng dan istrinya yang nampaknya juga kebingungan melihat perkembangan yang terjadi. Oh, Bapak Brahmana Logawe. Apa yang telah terjadi di sana, Kiai? Oh, Bapak Brahmana Logawe. Apa yang telah terjadi di sana, Kiai? Mengapa orang-orang itu menyalakan obor? Ah, Aku tidak bisa mencegahnya, Bapak. Ah, aku bersalah. Akulah yang bersalah. Oh, ada apa? Gara-gara aku tidak bisa menyimpan rahasia. Apa yang aku ketahui, aku ceritakan pada seorang sahabat. Namun cerita itu menjalar. Dari kemudian, semua orang di padukuhan ini mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Sri Baginda di padang karautan itu. Tidak sadarkah Kisana? Apa yang terjadi itu akan membuat Sri Baginda itu marah. Itulah Bapak. Bagaimana Bapak? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Mengapa mereka menyalahkan obor itu? Mengapa mereka justru melakukan itu? Aku sudah mencegahnya, Bapak Brahmana. Namun mereka lebih mempercayai orang lain. Orang lain? Siapa orang lain itu? Aku kurang tahu, Bapak. Dan nampaknya tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang itu. Orang itu bukan penduduk di padukuhan ini. Aneh. Rupanya ada orang yang berkepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu. Apakah kisah anak melihat wujud orang itu secara langsung? Tidak, Bapak. Hmm, lalu, siapa yang melihat orang itu? Kibuyut. Kibuyut? Benar, Bapak. Kibuyut adalah orang yang paling berpengaruh di padukuhan kami. Kibuyut Ya Ki Buyut itulah yang kemudian memerintahkan kepada beberapa orang untuk menyalakan obor. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan menemui Ki itu. Brahmana loh Kewi melangkah meninggalkan Kiai Jayeng yang cemas. Kiai Jayeng memperhatikan kepergian Brahmana itu dengan segenap degup jantungnya. Kiai Jayeng yang semula berdiri mematung di depan pintu rumahnya, bergegas berlari mendekati suaminya. Bagaimana, Kang? Uh, kita benar-benar bernasib malang, Nyai. Nasib kita buruk. Gara-gara aku tidak mampu menahan rahasia itu. Akibatnya, semua orang di padukuhan kita mengetahui siapa yang terdengar mengaum itu. Mereka menyalakan obor. Gila. Mereka tidak menyadari, Nyai. Apa yang dilakukan itu bisa membuat Sri Baginda murka. Dan jika Sri Baginda menghendaki, kita semuanya bisa ditumpasnya bukan suatu hal yang sulit bagi Sri Baginda Nyai untuk melakukan hal itu. Lalu, apakah kita semua akan mati, Kakang? Bagaimana, Kakang? Entahlah, Nyai. bersinar terang di langit sebelah barat tanpa menarik perhatian siapapun. Brahmana loh gawe mendekati obor-obor yang dinyalakan, mengitari tepian padang karautan. Dada Brahmana loh gawe berdesir, menyaksikan obor itu dari dekat. lalu ditinggalkan pergi begitu saja. Ah, apa maksudnya? orang yang berdiri di sana. Siapa dia? Dengan tidak bermaksud menyembunyikan diri, Brahmana Loh Gawi mendatangi orang yang sedang berdiri itu. Semakin dekat, Brahmana Loh Gawi berdesir ketika merasa mengenali orang itu. Belum lagi Brahmana Loh Gawi mengucapkan sesuatu, orang itu telah menyapanya. Selamat malam, papa Lokawi. Rupanya kau kisah Gajah Wongker. Benar, Bapak Lokawe. Aku tidak menduga sama sekali akan berjumpa dengan kisana kutub Gajah Wongker di sini. Menunjukkan betapa sang penambahan Lipayana di kaki Gunung Gangsir benar-benar orang yang sidik paninga. Mengetahui apapun yang terjadi di belahan dunia ini hingga mengutus kisanak putut Gajah Wengker untuk datang pula ke tempat ini. Bapak Lokawi sendiri juga orang yang sidik paningal. Yang ketajaman mata hatinya bisa mengetahui bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Namun yang tidak aku ketahui, permainan apakah sebenarnya yang sedang dipersiapkan oleh sang pedembahan melalui tangan Ki Putut dengan nyala obor-obor itu? Bulan sepenggal di langit itu bersinar dengan terang. Bintang-bintang tidak kalah bercahaya bertaburan, membuat langit serba gemerlap. Bersepakat menerangi lebatnya padang karautan. Sekian saat lamanya, putut gajah wongker tidak berbicara apapun. Belum juga menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Brahmanaloh Gawe. Thank you. Bagaimana kisana? Permainan apakah sebenarnya yang telah disiapkan oleh sang panembahan melalui tangan kisana putut gajah mungkar ini? Karena sang panembahan mempunyai pendapat yang mendasar, Papa Logawi. Pendapat mendasar apakah itu? Apa yang dilakukan oleh Sri Baginda Singasari itu harus dicegah. Oh, begitu. Jadi sang panembahan Dwi Payana berpendapat apa yang dilakukan oleh tuanku Ken Arok itu harus dicegah. Ya, benar. Bagaimana dengan pendapat Bapak Lokawi sendiri? Oh. Atau mungkin tidak sependapat? Masalahnya, apakah sebenarnya yang dikendaki Ken Arok itu dengan mesu berata yang dilakukannya itu? Apakah Bapak Lokawi benar-benar tidak tahu? Ken Arok itu sedang berusaha untuk mengubah takdir yang akan menimpa dirinya. Ia dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Keliru Bapak Lokawi. Sri Baginda tidak sedang dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Akan tetapi berusaha menggagalkan kutukan yang dijatuhkan kepadanya. Meskipun mungkin untuk maksudnya itu mungkin harus berjatuhan korban-korban berikutnya. Demikiankah pendapat sang penembahan? Benar. Sebuah pendapat yang menarik sekali. Rasanya ingin sekali aku memperbincangkannya. Adakah Bapak Penembahan itu hadir pula di tempat ini? Ataukah cukup dengan mengutus kisanak putut Gajah Wengker saja? Aku telah mendapat perintah untuk datang ke tempat ini. Namun, apakah sang panembahan itu benar hadir di padang ilalang yang mengerikan ini? Ataukah tidak? Aku tidak tahu. Aku berharap semoga sang penembahan sebenarnya telah berada di sekitar tempat ini. terjadi itu terhenti. Ketajaman pendengaran dan panca indera Brahmana Loh dan tutut Gajah Wengkar mampu menangkap sesuatu yang tidak wajar. Serentak keduanya menoleh pada sebuah arah. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.